بارك في مجلسنا هذا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تجاب الله منا منكم وتقبل يا كريم Baik, Ustaz Mohsin, silakan dibaca usul fikihnya. Yaitu kita sudah sampai halaman 47. Al-Mujmal wal Mubayyan. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وقال المصنف رضي الله عنه وعنا جميعا المجمل والمبين المجمل هو ما احتاج واقتدر الى البيان والبيان هو إخراج هذا المجمل من حالة الإشكال إلى حالة التجلي والاتضاح وذلك أي الإجمال كالبدء من قوله تعالى في بيان عدة المطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث شهور فهو مجمل لأن لفظ المرء مترددا في المعنى بين الحيض والسكر لاشتراكه بينهما لغة فحمله الشافعي على السكر ويترتب على هذا أن تكون العدة ثلاثة أزهار كاملة فحمله أبو حنيفة على الحيض ويتربص على هذا أن تكون العدة ثلاثة حيض كاملة وكل منهما موافق لجمع من الصحابة والتابعين كقوله تعالى أو يعفو الذي يعفو الذي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فلفظ الذي بيده عقدة النكاح مجمل يحتمل أن يكون المراد به الزوجة ويحتمل أن يكون المراد به الولي لأن كل منهما بيده عقدة النكاح فعلى فعلى الأول الشافعي وأبو حنيفة وعلى الثاني مالك نعم أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء Kali ini kita masuk ke pasal mujmal dan mubayyan. Mujmal itu adalah suatu lafaz yang membutuhkan penjelasan. Mujmal itu ialah suatu lafaz yang membutuhkan penjelasan. Sedangkan mubayyan suatu lafaz yang sudah jelas. Suatu lapas yang sudah jelas, yang tidak perlu lagi dan tidak lagi membutuhkan penjelasan. Nah, contohnya sebagaimana yang pernah kita paparkan dalam majelis kita firman Allah yang berbunyi faqala ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in wal mutallaqat yaitu perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya yatarabbasna yaitu menanti dengan dirinya melaksanakan masa iddahnya yatarabbasna bi anfusihinna selama salah kata kurung tiga kali kurung. Dalam bahasa Arab, kurung itu jamak daripada kurun. Jadi kurung itu bentuk plural, bentuk jamak. Mufradnya, tunggalnya adalah kurun. Kurun itu dalam bahasa Arab artinya ada dua. Pertama artinya tuhrun suci. Kedua artinya bond haid. Nah ini unik bahasa Arab. Ada satu kata artinya buat dua makna yang bertentangan. Tuhrut masa suci dengan haid, masa haid itu bertentangan. Tapi menariknya satu kata ini bisa digunakan untuk turun, bisa juga digunakan untuk lawannya. Yaitu untuk haid. Nah, dalam konteks ini Para ulama berbeda pendapat tentang lapas ini. Al Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengartikan turun, e, mengartikan Qur'an itu turun. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i perempuan yang diceraikan suaminya menjalankan masa iddahnya selama tiga kali masa suci secara sempurna tiga kali masa suci. Maksudnya masa suci, masa di mana perempuan tidak haid, tidak menstruasi. Sementara Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu berpendapat Qur'un di situ artinya haid. Sehingga dalam mazhab Abi Hanifah perempuan yang diceraikan oleh suaminya menjalankan masa iddahnya selama tiga kali haid bukan tiga kali suci. Nah, apa bedanya? Perhatikan baik-baik. Kalau seorang perempuan diceraikan di masa suci yang belum digauli oleh suaminya, jadi perempuan itu haid, kemudian bersih. Dari mulai dia bersih, tidak disentuh oleh suaminya. Di tengah perjalanan masa suci tersebut, si perempuan diceraikan oleh suami. Diceraikan dalam masa suci yang belum disentuh. Maka masa suci yang sedang berjalan masuk hitungan. Jadi begitu masa suci tadi habis, ketemu haid, dia sudah disebut menjalankan satu kali masa suci. Masuk haid, tidak dihitung. Begitu masuk masa suci lagi, berarti dia sudah masuk ke masa suci yang kedua. Ketemu haid, belum selesai masa idahnya. Setelah haid, suci lagi. Maka dia masuk masa suci yang ketiga. Begitu putus sucinya haid yang berikutnya, selesai masa iddah. Berarti dia sudah tiga kali masa suci. Itu kalau diceraikannya di masa suci yang dia belum digauli. Yang kedua, kalau dia sudah digauli, begitu perempuan haid suci, pada masa suci tersebut digauli oleh suaminya. Setelah digauli beberapa waktu terjadi perceraian. Maka masa suci yang sudah digauli tadi tidak masuk hitungan. Otomatis uh, idahnya jadi lebih panjang. Jadi begitu masa sucinya berlalu sampai ke haid itu belum masuk hitungan. Tapi dia tetap sudah idah. Nah, begitu haid, suci. Nah, itu baru hitung satu kali suci. Haid lagi, suci lagi. Baru masuk suci kedua. Haid lagi, suci lagi. Baru haid yang ketiga. Masuk haid yang berikut, selesai. Masa iddah. Makanya, menceraikan istri pada masa suci yang sudah digauli, itu disebut tolak pun bid'ah. Tolak bid'ah. Sedangkan menceraikan istri pada masa suci yang belum digauli itu disebut tolak pun sunni, tolak sunnah. Kenapa disebut yang satu tolak sunnah, yang satu tolak bid'ah? Karena tolak sunnah itu eh, yang dianjurkan oleh Nabi. Bukan berarti Nabi menganjurkan perceraian, bukan. Artinya kalau ada yang memang mesti bercerai, nah Nabi anjurkan bercerainya itu di masa suci yang belum digauli. Nah, kenapa tolak yang masa suci sudah digauli juga disebut tolak biti? Karena Nabi tidak suka tolak terjadi seperti itu. Karena rahasianya, kenapa bisa disebut tolak biti yang satu sunni? Karena yang tolak biti itu memperpanjang masa iddah, menyulitkan perempuan. Masa iddahnya menjadi kan jadi panjang, mestinya tiga bulan beres jadi empat bulan itu. Nah, makanya disebut tolak ini, Nah itu dalam madhab syafi'i. Nah kalau dalam madhab Abu Hanifah, haidnya yang dihitung. Nah bukan masa sucinya. Begitu dia diceraikan uh, dalam masa suci, maka begitu masuk haid dihitung. Dia sudah satu kali haid. Suci lagi, haid lagi dihitung. Dia sudah dua kali haid. Suci lagi, haid lagi dihitung. Tiga kali haid. Begitu haid yang terakhir selesai, selesai masa iddahnya. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i ukuran masa sucinya, kalau mazhab Abu Hanifah ukuran masa haidnya. Kenapa terjadi perbedaan? Karena lafzun mujma. Karena ada satu lapas yang tidak jelas. Mana yang dimaksud? Apakah yang dimaksud itu turun atau yang dimaksud itu haid? Sementara para sahabat pun berbeda. Andai kata para sahabat Nabi tidak berbeda, lafaz ini tidak musma. Lafaz ini jadi mubayyan dalam apa yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi karena sahabat sendiri berbeda dalam mengartikan Quran, ada yang mengartikan suci, ada yang mengartikan haid, maka para tabiin, tabiin, tabiin, hingga ulama di zaman kita sekarang ini, mereka pun semua ikut berbeda. Mereka pun semua ikut berbeda. Nah, jadi perhatikan ini nah, bagaimana mereka itu bisa berbeda. Jadi di sini bukan persoalan fikih yang ingin kita bahas. Kalau barusan persoalan fikih, tapi kita hanya ingin menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran maupun hadis sebagai sumber hukum ada lapat-lapat yang mujmal ada lapas-lapas yang belum jelas maknanya karena mengandung beberapa makna. Dan itu begitu juga contoh lain. Firman Allah menerangkan tentang au yakuan ladhi dia dihitok datun nikah. Dia dihitok datun nikah. Yang di tangannya ada akad nikah. Ini nggak jelas. Sebab yang di tangannya ada akad nikah ada dua orang. Pertama suami, yang kedua adalah wali Karena mereka yang melakukan ijab, ijab kubur. Jadi terjadi ijab kubur antara wali dengan calon suami. Nah berarti mereka yang memegang akad nikah tersebut. Nah dalam ayat hanya tersebut yang di tangannya ada akad nikah. Siapa yang dimaksud? Wallahu a'lam. Tidak ada penjelasan. Nah akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Nah di sini kita lihat bahwa Al-Imam Syafi'i nah, itu mengartikan bahwa yang dimaksud yang di tangannya ada akad nikah di sini adalah suami. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Sedangkan pendapat Imam Malik yang dimaksud di situ adalah wali, bukan suami. Nah pertanyaannya, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ya karena memang lapasnya mujmal. Kalau lapasnya mubayyan, ulama tidak berbeda pendapat. Justru karena lafaznya mujmal, ulama jadi berbeda pendapat. Nah ini yang perlu kita berikan catatan. Mujmal dan mubayyan. Mujmal dan mubayyan. Baik, hanya itu aja yang ingin kita jelaskan tentang mujmal dan mubayyan. Sekarang kita masuk nas dan zahir. Abu Idrus, ikra. Sampai saat ini saya lihat tahun Sayyidina Ali masih hanya ada lima orang. Nah, jadi ini parah betul ini. Ini sama Sayyidina hari ini parah betul ini. Yang lain saya lihat sudah mulai lengkap. Tapi banyak yang terlambat. Sama Sayyidina Utsman dari banyak yang terlambat. Sama Sayyidina Abu Bakar yang biasanya tertib nggak pernah terlambat, hari ini terlambat. Nah, kemudian kalau Sayyidina Hasan bagus dari tadi saya Sayyidina Omar, tinggal saya Sayyidina Halim Banyak sekali yang belum datang. Nah, tolong e, eh, pengawasnya diberikan catatan. Anak-anak yang tidak datang hari ini atau yang terlambat diberikan catatan. Karena itu punya pengaruh dalam penilaian Anda. Jadi tidak mungkin orang yang jarang hadir saya berikan nilai bagus, mustahil. Dan itu tidak boleh terjadi. Nah, jadi saya minta tolong diperhatikan karena Anda hari Rabu sudah ujian. Ujian dua hari, Rabu dan Kamis. Jumat sudah ada penilaian. Nah, Sabtu pagi sudah penutupan. Sabtu pagi itu tanggal 21 Ramadan. Itu sudah penutupan. Dan di situ akan terlihat siapa-siapa yang punya nilai bagus dan yang tidak punya nilai bagus. Jadi Anda belajar hanya tinggal 4 hari lagi. Hari ini Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, selesai. Nah, setelah Selasa tidak ada pelajaran lagi. Yang ada hanya ada penilaian, kegiatan-kegiatan eh, yang akan dipimpin nanti oleh Ustadz Jafar. Nah, kegiatan-kegiatan, ceramah-ceramah, penambahan-penambahan. Saya minta tolong diperhatikan. Jangan sampai gara-gara empat hari ke depan, seharusnya Anda dapat nilai bagus jadi tidak bagus. Hanya gara-gara empat hari ke depan. Tolong dipertahankan. Yang sudah bagus, jangan sampai tidak bagus. Baik, Abi Idrus, ikra. بسم الله الرحمن الرحيم اسمعوا رحمكم الله قال المؤلف رضي الله عنه أن جميعا النص النص هو كل لفظ وارد لا يحتمل إلا المعنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله أي ما يصل فهمه للسامع بمجرد نزوله وسماعه وذلك قوله تعالى فصيام ثلاث أيام في الحج والسبعة إذا رجعت تلك العشر كاملة فهذا لا فهذا لا يستعمل ما جاء على العشرة وعليه فالناس هو الذي لا يتوقف فهم, فهم تنزيله على التأويل وهو معوذ من من الصلاة العروس وهو الكرسي الذي تنص عليه العروس أي ترفع لتظهر للناظرين والناس بذلك لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف كفاية جزاك الله خير Sekarang kita masuk ke anak wa zahir. Anak wa Anak adalah lapas yang mengan, tidak mengandung kemungkinan makna lebih dari satu. Jadi nas itu maknanya hanya satu. Tidak lebih dari satu. Dan mustahil diartikan lebih dari satu. Seperti tatkala Allah menerangkan tentang yaitu puasa 10 hari bagi mereka yang tamat tuh kalau tidak mau membayar jamnya Dijelaskan fasiyamu salah satu ayam yang harim Mereka boleh berpuasa tiga hari ketika mereka masih ada di Mekah saat musim haji melaksanakan ibadah haji. Yang tujuh hajinya, yang tujuh harinya kalau mereka sudah pulang. Nah yang menarik Allah sebutkan puasa tiga hari di Mekah, tujuh hari nanti di rumah kalau udah pulang. Nah, yang menarik di situ dijelaskan tilka asrotun Kamilah. Yang demikian itu menjadi sepuluh hari sempurna. Nah kalau sudah begini, maka angka tiga, tujuh, dan sepuluh tidak mungkin diartikan lain. Sebab dalam bahasa Arab itu angka tujuh itu ada dua makna. Tujuh itu bisa bermakna betul-betul berjumlah tujuh. Bisa juga bermakna banyak. Jadi kalau orang Arab bilang tujuh turunan. Bukan berarti betul-betul tujuh, bisa jadi saking lamanya. Nah, jadi tujuh ini dalam bahasa Arab bisa bermakna tujuh dalam bilangan, bisa bermakna banyak. Nah, kalau tidak ada kata asratun kamila, tujuh di situ menjadi lafzun mujmal. Lafaz yang tidak jelas. Tapi dengan ada penjelasan yang demikian itu menjadi sepuluh sempurna, maka berarti tujuh yang dimaksud adalah betul-betul bilangan berjumlah tujuh. Ini disebut nafsun. Jadi suatu lafaz yang sudah mutlak kepada satu makna tidak memerlukan penjelasan yang lainnya lagi. Nah, baik lawan nas itu adalah dohir. Nah, mohir di sini saya tidak ingin baca lagi dari 48 sampai halaman 50. Kenapa? Karena sudah kita bahas pada saat membicarakan tafsir nafsifat. Nah, jadi waktu kita bicara tafsir nafsifat, bagaimana kata yadun untuk Allah diartikan tangan, itu namanya zahir. Nah, sementara ulama-ulama salaf ada yang tafwir, menyerahkan maknanya kepada Allah, ada yang takwil, Tangan diartikan kekuasaan. Nah ini penjelasannya. Jadi ini sama percis dengan yang sudah kita jelaskan pada pelajaran takobah Islamia yang berkaitan dengan akidah, maka tidak perlu saya jelaskan lagi sampai halaman 50. Itu namanya dohir. Jadi artinya, kalau para ulama-ulama kita menggunakan takwil, takwil itu sesuai, sudah sesuai dengan kaidah usul fikih. Karena kaidah usul tinggi dengan kaidah usul usul din di dalam konteks menggali hukum sama. Karena usul din itu kan ingin menggali hukum ini benar atau tidak benar diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana cara menggali hukumnya? Harus menggunakan kaidah-kaidah yang ada dalam usul tinggi. Nah karena itu apa-apa yang dilakukan oleh para ulama di dalam mentakwilkan ayat-ayat sifat Allah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penggalian hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita perhatikan layar, masih usul tinggi. Perhatikan layar semua sambil siap-siap buat catatan. kita masuk ke satu pelajaran yang sangat penting sekali. Ini masuk pelajaran usul fikih sekaligus juga masuk dalam takafah Islamnya. Nah, jadi takafahnya saya masukkan sekarang karena bergandeng dengan usul fikih. Perhatikan baik-baik. Judul yang kita berikan adalah Makanatus dan Nabawiyah Indal Qur'an Karim. Maka sunnah nabawiyah indal Quranul Karim. Artinya kedudukan as-sunnah di sisi Al-Quran. Maksudnya kedudukan as-sunnah di sisi Al-Quran, peran dan fungsi hadis itu terhadap Al-Quran apa? Apa perannya? Apa fungsinya? Nah, ini yang akan kita bahas. Kita mulai dari yang pertama. Kedudukan as-sunnah di sisi al quran dan Karim. Yang pertama adalah tafsirul mujman. Yang pertama adalah tafsirul mujman. maka nafsu sunnah indal Quran awalan tafsirul mujman. Apa maksud tafsir mujmal? Merincikan yang masih global. Merincikan yang masih global. Contoh. Perhatikan semua pelayar. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala. Wa aqimus sholata wa atus zakat Dekatkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat ini memerintahkan kita untuk menjalankan sholat. Untuk mendirikan sholat. Akan tetapi ayat ini tidak merincikan bagaimana cara kita sholat. Dalam ayat ini tidak ada rincian tentang bagaimana cara kita sholat. Oleh karenanya ayat di sini disebut ayatun mujmalah. Ayat yang masih global. Perintahnya jelas, jadikanlah sholat. Tapi bagaimana sholatnya? Tidak ada penjelasan dalam ayat tersebut. Itu disebut ayatun mujmalah. Nah, kemudian datang di dalam hadis sabda Nabi yang berbunyi, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat saya salat. Bagaimana saya salat kamu lihat, ikuti. Nah, kemudian para sahabat melihat bagaimana Nabi salat. Oh, Nabi salat ada takbiratul ihram, berdiri, ruku, istidal, sujud, duduk, sujud lagi, berdiri lagi. Kemudian para sahabat juga mendengarkan. jangan berdiri Nabi baca surat Al-Fatihah. Setelah itu membaca beberapa ayat atau satu surat daripada Al-Quranul Karim dan seterusnya sampai Nabi salam. Nah, perbuatan Nabi tersebut yang mengajarkan kepada para sahabat tentang tata cara sholat itu merupakan rincian penjelasan daripada firman Allah yang tertera di dalam Al-Quran yang masih mujmalah. Sehingga dengan demikian kedudukan as-sunnah di sisi Al-Quran yaitu merincikan hal-hal yang masih global Hadis ini disebut hadisul mufassil. Hadis yang merincikan. Lalu tadi ayatul mujmalah, ayat yang masih global. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa kedudukan as-sunnah di sisi Al-Quran adalah tafsirul mujmal yaitu merincikan yang global. Sehingga mustahil orang tahu tata cara sholat, hanya dengan berpegang kepada Al-Quran saja. Tidak mungkin orang tahu tata cara sholat kalau dia tidak berpegang kepada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus ini menjadi dalil argumentasi untuk mematahkan pendapat-pendapat kalangan inkar sunnah yang selalu mengatakan cukup bagi kami Al-Quran saja. Karena Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah di atas segalanya. Kami tidak butuh hadis. Nah, jadi menghadapi orang-orang semacam ini, kita boleh tunjukkan peranan as-sunnah di sisi Al-Quran. Artinya bagaimana kau mau sholat, kalau hanya dengan berpegang kepada Al-Quran, dari mana kau tahu tata cara sholat, kalau bukan dari Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kedua. Masih kedudukan as-sunnah di sisi Al-Quran. Yang kedua. Perhatikan baik-baik. Takyidul mutlak. Takyidul mutlak artinya membatasi yang masih mutlak. Mutlak itu tanpa batasan. Mutlak tanpa batasan. Jadi kalau ada yang bilang kebebasan mutlak, maksudnya kebebasan yang tanpa batas. Sesuatu yang tanpa batas disebut mutlak. Nah, kadang-kadang dalam al quran Karim kita dapatkan ayat-ayat yang mutlak. Contoh, perhatikan. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah, Fakala ta'ala, Asalik wa salikatu faktoru aidiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Ayat ini jelas, pencuri potong tangan. Tapi ayat ini tidak memberikan batasan. Yang dipotong, tangan itu dari mana? Apa jarinya? apa sampai pergelangan tangannya, apa sampai sikunya, apa sampai batas ketiaknya. Yang mana yang mesti dipotong? Tidak ada batasan. Oleh karenanya ayat ini disebut ayatun mutlakoh. Ayatun mutlakoh. Ayat yang mutlak. Nah ayat mutlak semacam ini tidak bisa kita laksanakan kalau tidak ada pembatasan. Mana mungkin kita laksanakan suatu hukum yang mutlak tanpa batasan? Nah, karenanya datanglah Nabi menjelaskan batasannya. Di mana dalam hadis disebutkan utian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangkan kepada Nabi. Utian Nabi ya, yaitu didatangkan kepada Nabi. Utian Nabi disalibkan. Jadi para sahabat bawa kepada Nabi seorang pencuri. Fakat ayah jauh. Maka Nabi potong tangan si pencuri tadi. Dari mana dipotongnya? Min maqsadil kaf. Dari pergelangan tangan hadis ini yang menjelaskan oh potong tangannya di pergelangan bukan di jari bukan di siku bukan di ketiak bukan di tengah-tengah lengan tapi dipotongnya di batas pergelangan tangan. hadis ini disebut hadisun muqayyid hadis yang membatasi makanya Peran as-sunnah di sisi Al-Quran tadi disebut membatasi yang mutlak. Makanya sekali lagi, ini jadi dalil kedua. Jadi kalau ada orang bilang nggak perlu pegang hadis, cukup pegang Quran saja. Lalu bagaimana Anda ingin melaksanakan hukum potong tangan? Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan tangan harus dipotong dari mana dalam hadis yang ada penjelasan tangan itu harus dipotong dari batas pergelangan. Ini kedudukan Rasulullah sisi Al-Quran yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Kedudukan Rasulullah sisi Al-Quran yang ketiga. Yang ketiga adalah taksisul am taksisul am apa itu taksisul am mengkhususkan yang umum banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim bersifat umum. Bersifat umum. Kalau umum berarti berlaku untuk apa saja yang masuk dalam maknanya. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li Katakanlah kata Allah. Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Ayat ini umum menunjukkan semua jenis persiapan haram. Semua jenis persiapan mubah. Semua jenis persiapan tidak diharamkan. Apa saja. Berarti kalau kita pakai ayat ini, termasuk emas dan sutra pun juga halal bagi hamba-hamba Allah. Berdasarkan ayat ini, ini namanya ayatun amma, ayat yang umum. Mau emas, mau perak, mau zamrud, mau berlian, mau permata, mau platina, mau emas yang apa namanya 24 karat, mau sutra yang antri semuanya. Tidak ada perhiasan yang haram. Semua perhiasan, barang-barang perhiasan berharga dihalalkan dalam ajaran Islam. Kalau berdasarkan ayat ini saja, ini disebut ayatun ammah, ayat yang bersifat umum. Nah, kemudian datang dalam hadis. Nabi kumpul dengan para sahabat. Di tangan kanan Nabi ada emas. Di tangan kiri Nabi ada sutra Kemudian Nabi mengatakan, Hadani haramani lidukuri umati. Kedua barang ini, yaitu emas dan sutra, diharamkan atas kaum laki-laki umatku. Jadi perhatikan baik-baik semua. Jadi di sini berdasarkan ayat hadis berdasarkan ayat tadi semua perhiasan halal. Tapi berdasarkan hadis khusus emas dan sutra haram bagi kaum laki-laki umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya tahsis. Ini namanya tahsis mengkhususkan jadi hukumnya tadinya umum. Semua perhiasan boleh. Berarti emas masuk, perak masuk, sutra masuk, semua boleh. Tahu-tahu ada hadis khusus untuk emas dan untuk sutra haram bagi kaum laki-laki umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu mengkhususkan yang umum. Nah, kemarin kita sudah pelajari ada Eh, taktik sul kitab, bil kitab, ada taktik kitab, bil sunnah. Nah ini salah satu contohnya. Ini disebut hadisun muhasis Hadis yang mengkhususkan. Makanya berbahaya sekali orang yang nggak mau berpegang kepada hadis, hanya Quran saja, semua perhiasan dia pakai. Emas dia pakai, sutra dia pakai, alasan dia nggak ada dalam Quran. Nah, itu alasan itu. Ya, dalam Quran memang tidak ada, tapi dalam hadis ada. Sedangkan sumber hukum Islam bukan Quran saja. Hadis pun termasuk sumber hukum Islam. Nah, perhatikan itu baik-baik. Inilah yang ketiga, peran as-sunnah di sisi Al-Quran adalah mengkhususkan yang umum. Kita masuk yang keempat. Peran as atau kedudukan as di sisi Al-Quran yang keempat ialah bayanul muskil. Bayanul muskil. Yang dimaksud dengan muskil adalah suatu naf, suatu lapar, suatu ungkapan dalam Al-Quran maupun hadis yang sulit dipahami. Muskil, sulit. Muskil. Contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah di mana Allah menyatakan takala ta'ala وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر Ini sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Di mana Allah membolehkan bagi kaum muslimin di malam hari bulan Ramadan untuk makan dan minum. Silakan wakulu wasrobu makanlah kamu, minumlah kamu. Sampai kapan? hatta yatabayyana lakum sampai jelas bagi kamu sekalian yaitu perbedaan antara benang putih dengan benang hitam di pagi hari. Ini namanya lafzul muskil. Ayat Quran mengatakan sampai ada beda antara benang hitam dan benang putih. Apa maksud benang putih, benang hitam? Dalam Quran nggak ada penjelasan. Apa yang dimaksud benang putih? Apa yang dimaksud benang hitam? Inilah yang disebut ayat muskilah. Ayat yang muskil. Sulit untuk dipahami. Nggak bisa kita paham. Kalau tidak ada penjelasan dari Nabi. Nah, kemudian dalam hadis. Fakat bayanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annal khaytul abyadha huwa bayadun nahar. Yang dimaksud benang putih adalah yaitu bayadun nahar, terangnya pagi, terangnya siang. Sedangkan yang dimaksud dengan al khaytul aswad adalah tawadul lail, yaitu kegelapan malam, hitamnya malam. Jadi yang dimaksud benang putih, putihnya pagi. Maksudnya pagi itu siang terang benderang. Yang dimaksud benang putih, putihnya siang terang. Yang dimaksud benang hitam, hitamnya malam gelap. Nah, ini Nabi yang menjelaskan. Setelah Nabi jelaskan ini, para sahabat memahami maksudnya. Inilah yang disebut hadisun mubayyin. Hadisun mubayyin. Hadis yang menjelaskan kemuskilan. Nah, jadi pada poin 4 ini kedudukan Al-Qur'an di sisi eh, kedudukan As-Sunnah di sisi Al-Qur'an adalah penjelasan yang muskil. Baik. Sekarang kita lanjutkan yang kelima. Kedudukan as-sunnah di sisi Al-Quran yang kelima ialah bayanun naskhi. Bayanun naskhi. Nah, yang dimaksud dengan bayanun naskhi Al-Quranul Karim di dalam isi kandungannya ada ayat-ayat yang nasih, yang membatalkan hukum, dan ada ayat-ayat yang mansuh. Ada ayat-ayat yang mansuh, yang hukumnya sudah dibatalkan. Nah, nanti nasi mansuh dalam usul fikih di bab-bab dua bab lagi kita masuk ke nasi mansuh dalam usul fikih. Nah, kemudian datang hadis yang menerangkan tentang terjadinya nasib dan mansuh dalam Al-Quran. Contoh, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 ayat 180 yaitu tentang wajibnya wasiat di mana Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 180 faqala ta'ala kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf hak haqqan alal muttaqin. Al azim. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Di sini Allah menyatakan kutiba alaikum. Diwajibkan atas kamu, dituliskan, ditetapkan atas kamu sekalian. Idza hadoro ahadakumul mautu. Kalau salah seorang di antara kamu sudah hadir kematian. Maksudnya sekarang. Sakit, keras, atau sakit-sakit yang makin hari makin melemah, sulit disembuhkan, tanda-tanda kematian sudah ada. Maka di sini Allah ingatkan, intaraka khairanil wasiyatu. Kalau dia meninggalkan khairan, yaitu meninggalkan harta, maka jangan dilupakan al lil walidaini wal akrabin agar dia membuat wasiat untuk kedua orang tua dan untuk para kerabatnya bil ma'ruf dengan kebaikan. Ditutup ayat ini dengan Allah nyatakan hakon alal muttaqin. Maka wajib itu dilakukan atas orang-orang yang bertakwa. Saat ayat ini turun, ayat waris belum ada. Saat ayat ini turun, aturan para faraid belum ada. Sehingga ketika itu setiap muslim ah, untuk mengamalkan ayat ini, mereka nggak lagi menunggu sekarat, mumpung masih panjang umur, mumpung masih ada waktu, mereka tulis wasiat. Kalau saya meninggal untuk ibu sekian, untuk bapak sekian. Untuk anak-anak sekian. Jadi mereka wajib buat wasiat. Wajib buat wasiat. Nah, perhatikan. Pada saat ayat ini turun, belum ada ayat waris. Nah kemudian turunlah ayat waris. Surat An-Nisa 11 dan 12. Nah, di mana Allah sudah menyatakan dalam ayat tersebut, Yusikumullahu fi awladikum letakali mitru hadir unsayin. Allah wasiatkan kepada kamu sekalian tentang anak-anakmu. Satu anak laki-laki bagiannya sama dengan dua bagian anak perempuan. Dan seterusnya Allah atur bagian masing-masing. Ibu dapat sekian, ayah dapat sekian. Suami kalau yang meninggal dunia, istrinya tidak meninggalkan keturunan si suami itu dapat setengah. Kalau istrinya meninggalkan keturunan, si suami dapat seperempat dan seterusnya. Rinci. Nah, di sini tidak akan kita tahu apa hubungan antara kedua ayat. Yang satu ayat wasiat, yang satu ayat waris. Wasiat wajib, Waris juga wajib. Yang mana yang mesti dilaksanakan? Nah, ini ada ada ini, ini pasti ada sesuatu ini. Nah, apa dua-duanya wajib dilaksanakan atau bagaimana? Tidak jelas. Tidak ada penjelasan dalam Al-Quran mana yang mesti didahulukan, wasiat atau waris. Waris dulu atau wasiat. Nah, kemudian datang hadis Nabi Nabi mengatakan dalam hadisnya la wasiyata waris illa biiznil warsa. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Perhatikan baik-baik. Surat Al-Baqarah ayat 180 wasiat buat ibu, buat bapak wajib dan semua kerabat. Pertanyaan saya, ibu bapak ahli waris bukan? Sementara Nabi mengatakan la wasiat dari waris, tidak boleh ada wasiat buat ahli waris. Loh, apakah sabda Nabi ini bertentangan dengan Al-Quran? Bukan. Sabda Nabi ini sedang menjelaskan semenjak ayat waris turun, ayat wasiat tidak berlaku lagi buat ahli waris. Jadi ba'da nuzuli ayat mawarif fal wafiya ghair wajibah al wafiya lil warith. La tajib ala muslimin, enggak wajib lagi. Tapi hukum wasiat itu tetap masyru'ah. Untuk siapa? Untuk akrabin yang bukan ahli waris. Nah, kalau bukan ahli waris silakan untuk tulis wasiat. Tapi kalau untuk ahli waris tidak boleh lagi menuliskan wasiat. Kenapa? Karena ahli waris sudah ditetapkan bagiannya melalui ayat warisan. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu ayat yang ini dibatalkan oleh ayat yang ini? Dari hadis. Tanpa penjelasan Nabi, akan kalang kabut kita mengartikan ini sudah ada. Nah ini sekaligus juga menjadi bukti Ternyata memang dalam Al-Quran itu ada nasih dan mansuh. Makanya jumhur ahlu sunnah wal jamaah meyakini dalam Al-Quran ada nasih dan mansuh. Salah satu contohnya adalah ini. Bagaimana ayat wasiat dinasih dengan ayat warisan dengan keterangan penjelasan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini adalah hadis mubayyinun nasakh yang menjelaskan terjadinya nasab. Jadi kesimpulannya, kedudukan as di sisi Al-Quran yang kelima, penjelasan tentang nasih dan mansuh di dalam Al-Quran. Baik, sekarang yang terakhir, yang keenam. Yang terakhir yang keenam, kedudukan as di sisi Al-Qur'anul Karim ialah insya'u ahkamin datin Membangun hukum baru. Membuat hukum baru. Maksudnya hukum baru, hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Membangun hukum baru membuat hukum baru. Yang dimaksud dengan hukum baru ialah hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Contoh, satu, zakat fitrah. Zakat fitrah itu nggak ada dalam Al-Quran. Lalu dari mana kita katakan zakat fitrah itu wajib? Dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kedua, al-aqiqah Akikah itu tidak ada dalam Al-Quran. Datangnya dari Nabi. Maka berarti hadis membangun hukum baru yang Al-Quran belum membicarakannya. Yang ketiga, Al-Khitan. Sunat. Nah, ini belum ada ketentuannya. Yang keempat, Al-Qunut. Kita baca doa kunut dalam sholat subuh. Atau dalam kunut-kunut nazilah. Tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, al-khuf, sepatu kulit. Nah, dengan cara-cara tertentu yang kalau kita pakai, kita berwudhu cukup diusap di atasnya. Tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, talqinul mayyit. Terlepas daripada perbedaan pendapat, bagi mereka yang mentalkin mayit berpegang kepada hadis. Dalam Al-Quran tidak ada Al-Qinul Majid. Yang berikutnya lagi, sholat tarawih yang tiap malam kita laksanakan. Tidak ada dalam Al-Quran. Sholat tarawih itu adanya dalam hadis. Kebanyakan sholat sunnah adanya dalam hadis. Kebanyakan sholat sunnah adanya dalam hadis. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa berapa banyak hukum-hukum yang tidak dibicarakan oleh Al-Quran justru diatur oleh hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahalum majaz dan seterusnya. Jadi kalau mau disebutin satu-satu terlalu banyak, banyak sekali hukum-hukum baru yang dibangun oleh as-sunnah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi kesimpulannya yang keenam ini bahwa kedudukan Rasulullah di sisi Al-Quran adalah membuat hukum baru. Dan sekarang setelah panjang lebar kita sampaikan, jadi kita satukan semua bahwa kedudukan as-sunnah di sisi Al-Quran satu tafsir mujmal. Merincikan yang global. Dua, takdir mutlak. Membatasi yang mutlak. Tiga, takdir surah. Mengkhususkan yang umum. Empat, bayanul muskil. Yaitu menjelaskan yang muskil, yang sulit. Lima, bayanul nazar. Yaitu menjelaskan tentang nasih dan mansuh. Yang keenam, insya'u ahkam yang jadi datin. Inilah enam kedudukan as di sisi Al-Quran. Ini pelajaran takwa Islamnya sekaligus berkaitan dengan usul fikih. Baik, tahun Sayyidina Abu Bakar ada pertanyaan, silakan. Tahun Sayyidina Umar, silakan. Tentang mutlak. Tentang mutlak sama eh, am, apakah ada perbedaan? Ya, tentang mutlak dengan am, apakah ada perbedaan? Jadi kalau mutlak itu yang samar batasannya. Sedangkan kalau am itu yang samar maknanya. Contoh, tadi kita sudah katakan asariku wasarikotu faktau aidiyahuma. Maknanya jelas. Pencuri dipotong tanah. Tidak ada keraguan. Tapi batasannya yang belum jelas. Sedangkan am maknanya yang nggak jelas. Maknanya bisa begini, maknanya bisa begitu. Nah, bagus. Saung Sayyidina Utsman, saung Sayyidina Ali, saung Sayyidina Hasan. Tidak ada pertanyaan? Bagus. Kalau tidak ada pertanyaan, maka selesai pelajaran kita tentang usul fikih dan tentang kasofah Islamiyah. Nah, sekarang kita lanjutkan